Az-ziyadatu fi al-hadis atau tambahan lafad dalam hadis. Az-ziyadatu fil hadis terjadi jika salah seorang perawi menambah suatu lafad yang tidak termasuk hadis ke dalam matan hadis. Berbagai jenis dan hukum az-ziyadatu fil hadis. Tambahan dalam hadis terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut. Pertama, tambahan tersebut berupa idroj yaitu seorang perawi menambahkan ucapan dari dirinya sendiri yang ia yakini bukan bagian dari hadis sebagaimana telah dijelaskan. Kedua, sebagian perawi menyebutkan tambahan dan menurut keyakinan rawi hal itu memang bagian dari hadis. Hal ini kembali terbagi ke dalam beberapa kondisi sebagai berikut. 1 jika tambahan ini bukan berasal dari perawi yang thikoh, maka tambahan tersebut tidak dapat diterima. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak sikoh tidak dapat diterima jika ia bersendirian dalam meriwayatkannya. Jika demikian halnya, maka tambahan yang dia berikan tentu lebih layak untuk ditolak. Dua, jika tambahan itu berasal dari perawi sikoh, namun tambahan tersebut menafikan riwayat perawi lain yang memiliki hafalan lebih banyak atau lebih sikoh darinya. Maka tambahan tersebut tidak dapat diterima karena termasuk riwayat yang syad. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jika memulai salat dia mengangkat kedua tangannya setinggi bahunya dan jika mengangkat kepalanya dari ruku ia mengangkat kedua tangannya setinggi kurang lebih dari itu. Abu Dawud berkata, Setahu saya tidak ada seorang perawi pun yang menyebutkan dia mengangkat kedua tangannya setinggi kurang dari itu, selain Malik. Terdapat terdapat riwayat sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu hingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar kedua bahu beliau ketika memulai sholat, ketika ruku dan ketika bangun dari ruku dengan tanpa membedakannya. Tiga, jika tambahan tersebut tidak menafikan riwayat yang lain, maka tambahan tersebut dapat diterima karena di dalamnya terdapat tambahan ilmu. Contohnya adalah hadis Umar radhiyallahu an bahwasanya dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kum min ahadin yatawad tau, fayabalugu au wudu wudu'a thumma yaqulu ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu yada'ulu min ayyha syaa' Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu dengan sempurna, kemudian berdoa dengan mengucapkan, Aku bersaksi bahwa tidak ada seorang yang Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kecuali akan dibukakan baginya delapan pintu surga yang dia boleh memasuki pintu mana saja yang dikehendakinya. Muslim meriwayatkan hadis ini dari dua jalur yang pada salah satunya terdapat tambahan wahdahu la syarikalah yang tidak ada sekutu baginya yang terletak setelah sabda Nabi illallah kecuali Allah.